Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Al-hadi ila siratil mustaqim Al-hayyil qayyumi Alladhi yuhyi wa yumit Wa huwa ala kulli shay'in qadir Al-hadi اللهم صل وسلم على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيب رب العالمين شافعنا ومولانا سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ويا ساتر العيوب استر عيوبنا ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا ويا مفرج الكروب فرج كروبنا اللهم يا ربنا حسن اللهم يا ربنا افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan iman semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan Islam semoga senantiasa dimuliakan Allah dengan kerinduan kepada kemuliaan sehingga tanpa merasa berat di saat mendengar seruan-seruan kemuliaan, seruan pengajian, seruan ibadah dan itulah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik adalah Allah maknanya orang mendapatkan taufik adalah Allah telah memudahkan orang tersebut untuk melakukan ketaatan. Biarpun orang itu mempunyai waktu luang. Kondisi tubuh sehat. Jarak pun tidak jauh untuk menghadiri pengajian akan tetapi kalau tidak mendapatkan taufik biarpun itu rumahnya nempel di majelis taklim tidak akan mampu untuk datang karena taufik dikatakan oleh ulama khalqu qudrati taati ini Allah telah menciptakan kemampuan untuk melakukan taat tapi sebaliknya jika seorang hamba itu diberi oleh Allah taufik Biarpun tempatnya jauh, kondisi tubuh kurang sehat, hujan deras, dia masih berusaha untuk menghadiri tempat ibadah. Dan semoga pada malam hari ini kita adalah semoga kita dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca kitab Minhajul Abidin jalannya orang-orang ahli ibadah. Di sini kita akan dibimbing oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa ada budaya masyarakat ikut-ikutan yang tidak disadari dengan iman dan hatinya berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan musuh-musuh Allah. Hari raya-hari raya yang pernah dirayakan oleh musuh-musuh Allah. Kadang umat Islam tidak menyadari tiba-tiba ia adalah sebagai pelopor. Mulai dari Natalan yang jelas-jelas itu adalah pengukuhan terhadap Tuhan selain Allah. Dan hukumnya adalah syirik kalau orang itu meyakini kebenaran Natalan dan dosa kalau hanya ikut-ikutan begitu juga di saat orang merayakan namanya tahun baru masehi hukumnya adalah haram karena kita ikut meramaikan tradisi dan budayanya musuh-musuh Allah dan yang ikut merayakan maka ketahuilah kelak di akhirat akan digiring dengan mereka ada lagi sebuah acara yang juga berdekatan waktunya dengan tahun baru yaitu di bulan ini bulan Februari ini ada satu tradisi yang sebetulnya sangat bertentangan dengan akidah kita akan tapi karena orang tidak tahu maka banyak kaum muslimin dan muslimat ikut-ikutan menyebutnya pun sebetulnya males kalau bukan untuk mengingatkan ada Valentin di karena Valentin itu nama orang Valentino tokoh orang yang tidak pernah percaya dengan Nabi Muhammad, tokoh agama yang dibesar-besarkan sehingga diabadikan namanya dengan sebuah perayaan namanya Valentine Day. Hari Valentine disebut dengan bahasa yang indah hari kasih sayang sedunia. Kemudian yang ikut adalah umat Islam. Putri-putri kaum muslimin mengikuti acara yang semacam ini dan tidak disadari. Kalau kita cermati acara-acara di radio, wah ucap selamat, selamat, selamat, selamat. Maka hukumnya mengucapkan selamat dan ikut-ikutan Valentine adalah jelas haram. Karena Valentine ini adalah haul untuk seorang tokoh yang tidak pernah sujud kepada Allah. Tokoh yang tidak pernah kenal Nabi Muhammad artinya membesarkan tokoh kafir, maka yang membesarkan tokoh kafir kelak akan dikiring bersamanya. Dan ini tidak ada tawar-menawar. Ada yang mencoba membela, kita akan mengikuti masalah makna kasih sayang. Kasih sayang kan boleh saja. Boleh, siapa yang melarang orang berkasih sayang? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dengan Valentine Day. Kita bisa membuat hari kasih sayang yang sudah dikokokkan oleh Islam. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Atau kita ingin menjadikan bulan maulid Nabi adalah hari kasih sayang sedunia. Karena Nabi Muhammad adalah kasih sayang untuk dunia. Rahmatan lil alamin. Sebetulnya bulan ini adalah tepat. Ada Valentine yang harus kita hapus dengan hari kasih sayang sedunia. Tanggal 12 Rabiul Awal itulah yang perlu kita abadikan sebagai hari kasih sayang sedunia. Hadirnya Nabi Muhammad untuk sebuah kasih sayang dan meninggalnya Nabi Muhammad ternyata untuk membangkitkan hati-hati yang tidak punya kasih sayang untuk berkasih sayang. Meninggalnya Nabi Muhammad adalah di bulan Rabiul Awal dan di tanggal 12 dalam riwayat. Akan tapi berbeda meninggalnya Nabi Muhammad dengan meninggalnya manusia-manusia biasa. Ketahuilah meninggalnya Nabi Muhammad justru di saat itu hidup hati-hati yang telah mati. Orang pada merasakan kerinduan dengan Nabi Muhammad yang semula tidak pernah merindukan Nabi Muhammad menjadi rindu. Dan para sahabat Nabi yang di saat ketemu Nabi Muhammad tidak pernah terenyuh, terenyuh sekarang mengingat Nabi Muhammad menjadi menangis. Itulah kematian orang mulia yang pernah disebutkan oleh beliau sendiri. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kehidupanku bagus untukmu dan kematianku adalah bagus untukmu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, orang yang diutus oleh Allah untuk mewujudkan kasih sayang. Maka dari itu, kita harus perhatian, kita cermati perilaku anak-anak kita jangan sampai ikut-ikutan dan orang tua bertanggung jawab. Jangan sampai kita ini masuk neraka gara-gara anak kita. Valentine Day hukumnya haram dan tidak usah ikut-ikutan yang jualan kartu haram, yang ngantarkan kartu haram, memberi duit untuk kartu haram. Haram, haram, haram, haram. Ada pun panjang masalah itu yang kita tidak perlu menyebut intinya dari rentetan ceritanya bukan datang dari Islam. Budaya-budaya kafir dan di saat kita mengatakan yang semacam ini bukan berarti kita melarang orang Nasrani untuk merayakan. Kalau orang Kristen merayakan, mangga silahkan. Tapi anaknya Pak Haji, anaknya Bu Haji, tahun 96 atau 95 di Bogor waktu itu kebetulan kita ada di daerah sana. Setelah malam Valentine Day di pagi harinya ada berita bahwasanya ada anak-anak SMA pesta seks di sebuah hotel. Setelah dilacak semuanya adalah anaknya orang Islam, nggak ada orang Nasraninya. Hebat. Dan itulah yang dibidik, yang dicari-cari oleh musuh-musuh Allah. Maka jangan sampai dan kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Sampaikan kepada siapapun yang Anda temui bahwa Valentine adalah haram, mutlak nggak ada tawar-menawar. Kalau pengen punya hari kasih sayang sedunia, merayakan maulid Nabi itu adalah hari kasih sayang sedunia. Yang sambung dengan Nabi Muhammad pasti dia kenal kasih sayang, yang tidak kenal Nabi Muhammad tidak akan kenal kasih sayang. Sebab kasih sayang yang sesungguhnya adalah yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang karena kasih sayang yang diambil dari Nabi Muhammad itulah kasih sayang yang mendatangkan kemuliaan kelak di saat kita menghadap Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali tentang Valentine supaya kita tidak ikut-ikutan haram ya, mutlak nggak bisa ditawar-tawar, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut memberi hadiah. Kalau kita ingin menolong saudara kita yang Kristen tetangga kita kasih makan tapi jangan di hari Valentine. Jangan di hari Natal. Jangan di hari tahun baru masih ada hari, hari kan 366, ambil tiga saja selain itu boleh kita memberi. Mau ngasih duit setiap hari mangga asalkan jangan di hari Natal, jangan di hari Valentine dan jangan di hari tahun baru Masehi. Agar kita tidak ikut meramaikan hari-hari itu. Adapun mau berbuat baik 33 363 hari masih bisa kita. Kadang-kadang orang ini memang betul-betul menguruti hawa nafsu dan ketahuilah musuh-musuh Allah itu pernah disebut oleh Nabi Muhammad la tattabi anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an hatta la takhalu fi hujri dubbin la takhaltumuh Nabi Muhammad pernah menyebutkan nanti akan ada pada umat Nabi Muhammad itu akan mengikuti musuh-musuh Allah bertradisi budaya Yahudi Nasrani sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedekah. Artinya sedikit demi sedikit hingga jika musuh-musuh Allah itu orang-orang Yahudi Nasrani itu masuk ke lubang biawak binatang yang lubangnya itu berliku-liku, lubang biawak, maka la tumuhu niscaya engkau akan mengikutinya. Dan ini sudah terbukti. Barangkali ada ibu-ibu yang solehah Tahun 80 anaknya masih kecil waktu itu karena baru lahir. Ibu ini di saat melihat yang namanya perempuan pakai baju kebuka itu merinding. Ih, kok orang pakai baju seperti itu? Astagfirullahaladzim. Tidak suka. Sama kita melihat lubang biawak nggak mau lubang biawak. Tapi akhirnya dimasuki. Mula-mula tuh nggak suka ibu haji itu nggak senang dengan cara itu tapi giliran anaknya gede itu dibiarkan anaknya masuk bahkan dia sendiri bangga jadi ada satu tradisi budaya yang mula-mula kita tidak suka eh diam-diam sekarang kita jadi pelopornya itulah yang disebut oleh Nabi Muhammad perlahan dan perlahan sedikit demi sedikit kita mengikuti tradisi-tradisi musuh-musuh Allah disebut siapa musuh-musuhmu ya Allah Ya Rasulullah, siapa siapa musuh Allah? Tradisi-tradisi orang terdahulu siapa mereka ya Rasulullah? Apakah itu orang Yahudi dan Nasrani? Nasrani? Dijawab oleh Rasulullah, siapa lagi? Mereka ingin merusak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan budaya-budaya itu dan kita harus sadar dan hadir. Hadirkan makna ini. Kita harus sadar dan kita sadari benar kalau ini adalah akan menjerumuskan anak-anak kita. Maka jangan sampai kita terbawa kepada hal-hal yang demikian sungguh ini sangat mengerikan tidak ada urusan kita dengan Valentine Day. Insya Allah semuanya nabung mulai hari ini. Nanti di perayaan Maulid Nabi ngadakan perayaan Maulid Nabi biarpun di rumahnya sendiri nyembelih ayam paling tidak. Kalau ndak kambing satu, kalau ndak kambing tiga. Naik naiklah semampunya. Kalau tidak mampu beleh telur ya. Intinya harus ada membuat satu acara yang beda, acara kegembiraan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kul fadlillahi wa bi fa bidzalika falyafrahu karena memperingati Nabi Muhammad hukumnya memperingati Nabi Muhammad memperingati kelahiran Nabi Muhammad hukumnya wajib bukan sunnah ya jangan salah itu bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad hukumnya wajib adapun caranya bermacam-macam boleh Anda mengadakan pengajian akbar, boleh. Boleh Anda membagi duit satu juta, satu juta, boleh. Boleh Anda intinya melakukan satu kebaikan karena bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini diperintahkan oleh Allah, kul katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, bifadlillahi wa birahmati atas keutamaan Allah dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu dengan itu semua hendaknya umat-umatmu itu bergembira. Jadi kita disuruh bergembira oleh Allah atas rahmat Allah. Makanya ajaran Nabi Muhammad untuk bergembira atas rahmat Allah ini penting diterapkan. Dan sudah diterapkan oleh umat Islam. Maka kalau ada orang menikah walimah. Ada orang khitanan walimah, sampai mau haji walimah, sebu dari sakit sakit syukuran. Bangun rumah selesai syukuran. Karena maknanya apa? Allah memberikan kepada kita rumah selesai rahmat dari Allah. Kita bergembira, syukuran. Bergembira harus. Dan itu perintah Allah bersyukur atas nikmat Allah telah memudahkan kita membangun rumah, nikmat rahmat dari Allah. Kita harus syukuri. Dan terserah syukurannya boleh membagi-bagi duit, ngasih makanan. Itu dan kalau kita lihat dari rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, punya anak, akekahan itu syukuran. Sembuh dari sakit, syukuran. Nikah, syukuran. Dan semua nikmat-nikmat itu, semua rahmat-rahmat Allah yang macam-macam itu, kalau kita bandingkan dengan yang namanya Nabi Muhammad, semuanya kecil. Karena Nabi Muhammad sendiri telah disebut oleh Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا rahmatan lil alamin wahai Muhammad aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat yang sesungguhnya rahmat terbesar rahmat paling agung rahmat paling istimewa kalau kita punya anak harus bersyukur anak kita atas kelahiran anak kita bagaimana dengan kelahiran Nabi Muhammad kita tidak pernah mensyukurinya wajib hukumnya maka nah, kita gitu harus merayakan maulid Nabi. Kalau tidak ikut nyumbang saja maulid Nabi musola kita. Minimal kita harus ikut berjuang. Di dalam merayakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan lupa. Nah ini insya Allah ya sebentar lagi masuk. Sudah malahan ya. Sudah masuk. Belum ya? dua hari. Senin ya. Dua hari lagi. Besok Iya, ah, ah, boleh, betul. Jadi kalau bisa nanti memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, kalau perlu dicatat anak-anak kita sehari paling tidak jangan sampai kurang dari 500 nak. Sholawatan, mau berangkat sekolah, sholawatan, pulang sekolah, sholawatan ini, beli tasbih semuanya lah. Biar sholawatan harus dibedakanlah bulan maulid dengan bulan yang lainnya. Pokoknya harus ada gerakan harus ada festival di dalam rumah kita berlomba membaca sholawat kepada Rasulullah. Kalau perlu setiap anak berlomba-lomba. Kalau anak kecil saja bisa seribu kasih tahu kakaknya. Kakak harus dua ribu. Dan kalau perlu membuat satu buku catatan laporan setiap hari. Dijatah seribu. Kalau tidak harus tidak boleh tidur kecuali membaca. Masya Allah. Bahkan kalau terpaksa harus nonton TV pun dicatat. Baca 500 dulu baru nonton TV nak. Sehingga yang kita obrolkan dalam kesehari-harian kita adalah bagaimana kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, baca salawat yang banyak. Akrabukum ilayya manzilatan aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya nanti dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang baca salawat itu akan dibanggakan oleh Rasulullah semakin banyak semakin dibanggakan. Bahkan ada seorang wanita solehah yang bernama Robiah Adawiyah. Seorang wali besar namanya Robiah Adawiyah kerjaannya baca solawat kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai ia itu membaca solawat sehari sampai 50 ribu kali. Akhirnya ditanya oleh sahabat-sahabatnya, wahai Robiah kenapa engkau membaca solawat sampai 50 ribu kali? Dijawab oleh Rabi'ah, aku membaca salawat sebanyak ini karena aku ingin kelak dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Aku ingin nanti di saat di surga ditunjuk oleh Nabi Muhammad, Hei Rabi'ah berdiri. Lalu ditunjukkan kepada manusia-manusia yang ada. Ketahuilah ini Rabi'ah adawiyah sehari membaca salawat kepadaku 50 ribu kali. Sebab semua amal-amal ini akan dibanggakan oleh Rasulullah di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Barangkali ada ibu yang nabung, yang nabung, yang nabung sampai jutaan di bulan maulid Nabi dibagikan kepada orang yatim, fakir miskin, pesantren, pon, ah, masjid. Nanti akan dibanggakan Rasulullah lah ini ibu-ibu ini diam-diam biarpun gajinya pas-pasan dia suka nabung lah ini. Dibanggakan oleh Rasulullah di antara umat-umat yang lainnya dan ketahuilah di saat orang dibanggakan oleh Rasulullah di akhirat nanti itu sungguh dimuliakan oleh Allah. Nikmatnya luar biasa. Karena yang membanggakan adalah orang yang sangat mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah sebagai bekal kita menghadapi bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah membaca selawat, beli buku notes anaknya dicatat sehari di absen. Solawatan belum nak, solawatan belum nak, solawatan belum nak. Adapun solawatnya macam-macam apapun ada solawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di dalam sholat. Ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat yang namanya Nariyah atau Frijiyah. Ada salawat Fatih yang kita baca dalam wirid kita. Banyak salawat-salawat asal apa sajalah. Yang penting mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mukaddimah yang kami sampaikan. Kita akan membaca kitab Minhajul Abidin. Kita sudah sampai mana ya? Kita sampai kepada Falamma anha salat lahu taubatus sadiqatu ya. Ketemu sudah insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini amin ila anqal. Falamma anha salat. Dan tatkala seorang itu hasolat lahu mendapatkan Setelah seseorang telah bisa melaksanakan atau batu taubat as yang benar-benar Kemarin kita sebutkan Kalau ingin orang itu menuju jalan Allah Mencari ridho Allah Menjadi kekasih Allah Langkah pertama yang harus ia tempuh adalah Bagaimana ia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan setelah orang eh, Artinya Tidak akan orang sampai kepada Allah Kalau tidak dia tidak melewati dan tangga taubat. Taubat adalah tangga yang paling pertama yang harus kita injak. Yang harus kita titi untuk sampai kepada kemuliaan. Yang tidak pernah bertobat tidak akan sampai kepada Allah. Doa tidak dikabul, permohonan tidak didengar oleh Allah. Dan ibadahnya pun adalah ibadah yang tidak ada nilainya karena orang punya dosa kok tidak segera dasar. Tidak sadar. Maka menyesali dosa, memohon ampun dari dosa-dosa ini termasuk bagian ibadah yang paling besar. Sebab kalau ada orang tidak melakukan dosa, jika orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya sedikit, biarpun tidak punya amal, dia tidak akan diseksa. Tapi amalnya banyak, dosanya banyak, seksa dulu. Jadi yang namanya dosa itu mengerikan, pasti ada seksaan. Namanya dosa ada seksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, di saat orang berusaha untuk bertobat, beristighfar, menyesali dosa-dosanya, mengingat kesalahannya, lalu mengadu kepada Allah agar Allah mengampuninya. Setelah orang sampai pada derajat taubat ini, وَفَرَهُ مِنْ هَذِي setelah selesai daripada menembus dinding taubat ini, hanna ilaihi ilal ibadati. Maka ada kerinduan untuk ibadah liyakhudha fiha untuk dia mengambil ibadah. Setelah taubat baru dia melangkah kepada ibadah. Fanadhara setelah ia mulai melakukan ibadah, fanadhara ia melihat aulahu di sekitarnya awaik. Awaik ini adalah penghalang-penghalang. Muhdikatun yang meliputi bihi dengan orang tersebut di saat dia sudah bertobat menyesal kepada Allah baru dia ingin beribadah, ingin maju melangkah kepada ibadah. Eh ternyata juga diliputi oleh hal-hal yang menghalanginya. Keluahidin minha ya'ukuhu Setiap dari penghalang-penghalang itu menghalanginya Amma qasada apa yang ia maksud Minal ibadati dari ibadah Bidharbim minat ta'wiki dengan macam bentuk penghalangan. Jadi ada sebab-sebab yang menghalangi ibadah. Sudah bertobat, ternyata ibadah pun masih belum bisa langsung. fata lah, maka orang tersebut amal maka renungilah. Faidahiyah arbaatun, penghalang penghalang itu ada empat model. Yang pertama adalah ad-dunya. Mau beribadah kepada Allah ingat dunianya. Ingat tokonya Ingat pekerjaannya. Wal khalku, oh ingat jamaahnya. Ingat orang-orang yang bersamanya. Wasyaitanu, bisikan-bisikan setan dituruti. Wa nafsu dan keinginan hawa nafsunya. Empat hal ini akan mengganggu seseorang untuk melakukan ibadah. Jadi ibadah ini bisa kadang-kadang diganggu oleh dunia. Kadang-kadang diganggu oleh makhluk, istrinya, anaknya, semuanya yang bersamanya ternyata punya pengaruh untuk mengganggunya di dalam ibadah. Fahtaja maka butuhlah orang tersebut la mahalata mau tidak mau ila daf'i hadhil awaiki untuk menyingkir untuk menolak sebab penghalang-penghalang ini wa izahatiha dan memindahkannya anhu dari orang tersebut. Jadi tugas pertama bagaimana kita menyingkirkan ini. Dunia, bagaimana kita tidak cinta ke dunia. Makhluk, bagaimana kita tidak cinta pangkat. Kemudian apa lagi? Syaitan, kita selalu berlindung kepada Allah bahwa syaitan itu mengganggu. Nafsu, hawa nafsu. Wa illa kalau tidak mau mencoba orang tersebut menghilangkan itu semua. Menghilangkan penghalang-penghalang tidak memerangi hawa nafsunya. Tidak memerangi syaitan. Tidak melatih dirinya untuk tidak sibuk dengan makhluk Allah, tidak sibuk dengan dunia, maka fala yata'attalahu maka tidaklah bisa baginya muraduhu untuk mendapatkan keinginannya minal ibadati dari ibadah. Fastaqbalathu hauna maka di saat arang seperti itu ia akan berhadapan dengan aqabatul awaik benteng dinding yang namanya penghalang. Tobat pintu pertama. Harus kita tembus. Orang harus bisa bertobat sebelum sampai kepada Allah. Setelah dia bisa melakukan pertobatan, tobat harus memasuki pintu berikutnya yaitu menyingkirkan. Jadi digambarkan ada pintu yang pertama. Pintu gerbang sana itu tobat. Mau masuk tobat dulu. Kemudian pintu berikutnya singkirkan itu sebab-sebab yang menghalanginya. Sampai ke depan mihrab dia bisa lancar melakukan ibadah. Jadi harus masuk pintu tobat dulu. Setelah masuk pintu tobat, di perjalanannya dia harus menyingkirkan sebab-sebab penghalang itu. Dunia bukan disingkirkan artinya orang harus membuat dunia membuang dunia tidak. Maksudnya menyingkirkan dunia itu menyingkirkan dunia dari hatinya agar dia tidak cinta kepada dunia. Setelah menyingkirkan dunia dari hatinya, cinta pangkat, cinta kepada manusia bukan karena Allah, singkirkan. Kemudian juga syaitan, dia membaca doa-doa agar dijauhkan dari setan. Hawa nafsu. Fayahtaju ila qat'iha ternyata untuk menyingkirkan dunia makhluk hawa nafsu syaitan ini ternyata perlu trik ada hal-hal yang harus ditempuh biar bati umurin dengan empat hal agar kita bisa menembus sampai kepada ibadah yang benar-benar khusuk karena Allah setelah kita bertobat kita harus menembus ini sebab penghalang caranya menjauhi penghalang-penghalang yang namanya dunia makhluk setan dan yang namanya hawa nafsu pertama dengan at-tajarrud anid dunya tidak banyak dekat-dekat dengan dunia, Masya Allah. Ini pangkatnya orang repot ya, orang berat ini. Tidak mau dengan urusan dunia. Barangkali kita tidak sampai derajat ini. Intinya jadikan dunia hanya di tangan. Jangan dijadikan dunia di hatimu. Ini kalimat yang mudah diucap tapi untuk direnungi susah. Maka kita harus sering merenung. Kalau tidak pernah merenung repot. Bagaimana kita menjadikan dunia hanya di tangan dan tidak di hati. Hilang perginya dunia jangan mempengaruhi hati kita. Sehingga orang ini akan paling dermawan. Di samping orang ini paling giat bekerja, jika uang itu terambil maka dia tidak akan susah payah. Karena dunianya hanya ada di tangannya. atau Atajarrad anid dunia, berusaha membebaskan dirinya dari dunia. Dari belenggu dunia. watafarudi anil khalqi, kalau kamu berkumpul dengan orang hatimu rusak, seneng pangkat, biarpun itu ustadz gede, tajarrud anil khalqi menjauh dari makhluk dan ini pernah diungkapkan oleh al-imam haddad rahimahullah ta'ala kepada para tokoh-tokoh ustadz wahai para pembimbing wahai para mursyid wahai para guru hati-hati dengan yang namanya riak tidak ikhlas di dalam mengabdi untuk menguji keikhlasan itu jika jamaahmu sudah gede kamu tinggal pergi ke gunung bisa enggak kira-kira Setannya ngomong, sayang dong dakwah sudah maju, kenapa kamu tinggal? Ya bisa-bisa diam-diam cinta kepada pangkat. Tinggalkan keramaian itu, berani atau tidak? Lain ini untuk memerangi cinta kepada pangkat. Wa muharabati ma'asyaitani dan harus kita perangi setan dengan membaca doa-doa ta'awud, setan-setan kita tolak wal qahri li nafsi dan harus kita itu lawan tundukkan yang namanya hawa nafsu al khairul khair fi mukhalafatil hawa kebaikan itu adalah di saat kita melawan hawa nafsunya pengen makan lebih tidak pengen lihat yang haram tidak pengen ini tidak dilawan terus yang namanya hawa nafsu fa amman nafsu adapun hawa nafsu itu fa asyadduha itu yang paling repot dan berat Sebab Nabi Muhammad pernah menyebut ada a'da'aduwika musuh musuhmu yang paling berat itu adalah nafsu kallati baina jambaika nafsu dirimu sendiri inna nafsala amaratum bisu bahwasanya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Jadi hawa nafsu itu yang menghantarkan kita kepada kejelekan. Musuh yang paling berat. Syadid dua. Idla yumkinuhu sebab tidak mungkin bagi orang tersebut at-tajarrudu untuk terlepas anha dari hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu menyatu dengan dirinya. Tapi dunia terpisah dari dirinya. Artinya uang kalau sudah tidak punya nggak bermasalah lagi. Berbeda dengan yang namanya hawa nafsu itu berada di dalam dirinya. Tidak gampang la yumkinu tajarrut anha tidak mungkin terlepas dari hawa nafsu wala ayak horaha waya wala ayak haroha dan juga susah untuk kita menundukkannya bimarrah sama sekali waya kemaha dan untuk memangkasnya menghancurkannya itu adalah susah kas syaitan seperti syaitan kalau syaitan lebih mudah jadi kita untuk mengalahkan hawa nafsu ini repot Imam Haddad menyebutkan bahwa dalam sebuah syair inna syai, e, ta'arrafin nafsa La ta'man ghawailaha inna nafsa la akhbatu min sab'ina syaitana. Awas kenalilah hawa nafsumu dan ketahuilah alangkah berbahayanya godaan-godaan hawa nafsumu sebab hawa nafsu itu lebih kejam daripada 70 setan. Hati-hati dengan hawa nafsu. Halus hawa nafsu. Pengen masyur disebut-sebut. Banyak Semoga Allah menyelamatkan kita dari terjerumus dalam hawa nafsu. Makanya mujahadah yang sesungguhnya adalah jihadun nafsi. Rasulullah pernah menyebutkan raja'na minal jihadil azghari ila jihadil akbar. Rasulullah berada di dalam sebuah medan laga di saat Nabi Muhammad berperang, berkecamuk. Setelah itu menang Nabi Muhammad. Lalu saat itu Nabi Muhammad berkata, "Kami kita ini pulang dari perang kecil menuju perang gede." Para sahabat Nabi bingung, "Ya Rasulullah, perang dahsyat kayak begini kau sebut perang kecil?" Apa perang lebih gede dari ini ada ya Rasulullah? Apakah masih ada perang lebih gede? Kok kau sebut perang ini kecil ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, ya perang yang paling gede adalah memerangi hawa nafsumu. Orang memerangi hawa nafsu itu adalah berat. Idhiyal matiyatu wal alatu. Sebab hawa nafsu itu kendaraan kita. Mau berbuat jahat dengan hawa nafsu di saat kita melakukan kebaikan, hawa nafsu yang telah tertundukkan yang menghantarkan. Mau tidak mau kita dengan hawa nafsu, kemauan hawa nafsu. maka tidak ada harapan untuk kita itu seiring dengan hawa nafsu. 'abdu minal ibadati atas apa yang diinginkan seorang hamba dari ibadah. Wal iqbal 'alaiha dan rindu atau mengharap kepada dan menghadap melakukan ibadah jadi ketahuilah, yang namanya hawa nafsu ini tidak akan sesuai dengan keinginan kita untuk ibadah. Dan juga tidak ada kesesuaian dengan keinginan kita menghadap kepada Allah. Sebab apa? Idhiya majbulatun ala ziddil khairi sebab yang namanya hawa nafsu itu majbulatun diciptakan oleh Allah ala ziddil khairi bertentangan dengan kebaikan. Hawa nafsu itu amarah bisu dalam Al-Qur'an disebutkan, selalu mengajak kepada kejelekan. Kalahwi seperti oh, permainan yang melalaikan wa tibaiha dan mengikuti hawa nafsu lahu bagi orang tersebut. Wa tibaiha dan mengikutinya hawa nafsu lahu kepada sesuatu yang melalaikan. Ini adalah hawa nafsu. Hawa nafsu mengikuti sesuatu yang melalaikan. Fahtaja idan kalau begitu dibutuhkan ila ayal yul jimaha untuk ngekang mengekang hawa nafsunya bili jamit takwa dengan pengekang ketakwaan Ternyata yang ditingkat-tingkatkan adalah ketakwaan kepada Allah. kolahu sehingga hawa nafsu itu tetap padanya fala tangkoti dan tidak terputus Watangkodu dan hawa nafsu itu patuh lahu kepada orang tersebut fala tatgha dan tidak akan dolim aniyaya berani. Jadi yang paling penting adalah ini merangi hawa nafsu. Nafsu harga mati. Tanpa dididik nafsu itu selalu amarah besok mengajak orang di dalam kejelekan tapi setelah kita latih kita latih kita latih maka nafsu ini akan menjadi baik lembut ada nafsu mardiyah nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala fa yastamiluha fil masalihi lah kalau sudah awan nafsu sudah diperangi kayak begitu ditentang kayak begitu Nah, hawa nafsu dikekang seperti itu, hawa nafsu kita perangi terus, maka orang itu akan bisa menggunakan hawa nafsu fil masalihi di dalam kebaikan wal marasyid di dalam hal-hal yang ter, ya hal yang baik. Marasyid sama masalih sama-sama baik. Wa yamna'uha dan akan menghalangi hawa nafsu yang sudah dibentuk itu. Hawa nafsu yang sudah terdidik itu akan menjauhkan minal mahaliki dari kehancuran wal mafasi di dan keruaisan Fayakhudhu idan fi qat'i hadhil aqabati. Fayakhudhu idan maka di saat orang merasakan seperti itu, ia akan segera menempuh melewati tangga penghalang hawa nafsu ini. Wa yasta'inu billahi dan sambil memohon kepada Allah Jalla yang Maha Agung dikruhu penyebutannya ala dzalika untuk menempuh langkah berikutnya falamma faragha setelah selesai seorang itu memerangi fikot iha memerangi hawa nafsunya, melewati pintu yang namanya memerangi hawa nafsu, roja aila kostil ibadati baru nanti ada keinginan untuk ibadah yang benar. Akan tapi ingat, faida awaridu tak tariduhu Ternyata di saat orang sudah memerangi hawa nafsu lalu bisa ibadah, ada lagi yang menggodanya yang datang menggodanya awarit hal-hal yang datang tak tariduhu menghadangnya fatazghaluhu dan hal tersebut menyibukkan orang tersebut anil ikbali ala maksudihi untuk menuju apa yang diinginkannya minal ibadati dari ibadah watasudduhu dan akan menghalanginya anit tafarruhi untuk konsentrasi untuk mengutamakan lidalika kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala kama yambahi seperti yang semestinya fata'ammal dan renungnya faidha arbaatun ternyata godaan hawa nafsu itu nanti setelah hawa nafsu ditundukkan muncul melalui rizki loh kenapa rizki setelah orang masuk di dalam dunia taubat kemudian bisa memerang hawa nafsu kemudian mau ibadah hawa nafsunya digoda oleh urusan rizki Urusan rezeki bagaimana? Digoda urusan rezeki karena tutalibuhu hawa nafsu itu menginginkan rezeki. Tutalibuhu nafsu bihi jadi hawa nafsunya yang menginginkannya. Dengan bahasa begini. Kamu, kamu itu butuh uang. Ayo cari uang. Siapa yang membiayaimu nanti kalau tidak punya uang? Nah ini godaan. Penting uang untuk bekal. Padahal semestinya dia tidak butuh kepada uang. Artinya orang kalau Ibn Atta'illah dari membagi-bagi. Ada orang yang memang sudah dicukupi, misalnya istri yang solehah. Suaminya sudah cukup. Enaknya apa kira-kira? Di rumah ngaji, ngerawat anak. Tapi setan apa hawa nafsu berbisik. Ibu kan bisa bantu biar tambah ekonominya tambah banyak. Akhirnya ikut ribet ibadahnya jadi terputus padahal sudah dicukupi oleh Allah melalui suaminya dan masih banyak orang yang sudah cukup dengan ibadahnya tapi bisikan-bisikan hawa nafsunya untuk mencari kerja orang bekerja iya keras iya tapi jelas arahnya tapi ndak ini ada orang yang sudah dicukupi tidak butuh ternyata masih ada godaan mau ibadah sayang ini kesempatan sehingga lihat orang yang banyak duitnya semakin nggak bisa ngaji itu ya Betul tidak? Semakin banyak duitnya semakin banyak proyek. Semakin banyak kesibukan, semestinya kan malah tidak. Tapi begitulah yang namanya akobah yang paling berat ini hawa nafsu terus begitu. Ayo cari duit lagi, cari duit lagi, cari duit lagi. Kesempatan nih, kamu harus ngelobi ke sana. Ada telepon berdering, batalin, tunggu, pertemuan dan sebagainya. Ternyata semakin banyak uangnya, kalau tidak selalu memerangi hawa nafsunya ini, ia akan kebawa maka inilah pendidikan dari Imam Ghazali secara rinci insyaallah akan menghantarkan kita kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bisawab. Dibuka pertanyaan, silahkan nanti kita tutup jam 9.15 lalu dilanjutkan ada zikir tahlil ya. Mungkin ada satu pimpin tahlil. Agak. Ada yang mau ditanyakan? Agak dipersalahkan kepada jamaah. Barangkali ada yang mau dipertanyakan. Nanti ada yang menyampaikan Ustadz Ilham atau siapa masalah apa Valentin apa terserah. Nanti ada penyampaian-penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau menanyakan bagaimana caranya membersihkan najis mughaladhah yang menempel pada pakaian atau, atau kain dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita mengulang tahuni anak kita Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ulang tahun untuk anak. Ulang tahun. Ulang tahun ya, ulang tahunnya anak. Ulang tahun kita sendiri. Anak. Putra, putra. Oh, anak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau sholawat Nabi diiringi dengan alat musik? Hukumnya gimana? Apa? Yang kedua, apa itu? Bagaimana kalau sholawat Nabi diiringi dengan alat musik? Bagaimana hukumnya? Yang kedua, bagaimana kalau kita meminta sumbangan atau mengajukan proposal? Itu juga bagaimana hukumnya? Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mintanya ke mana? Melakukan proposal, minta sumbangan. Minta ke mana? Ke pemerintah gitu. Cukup insyaallah. Najis mughaladha itu najisnya anjing dan babi. Menurut madhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Najis muhalakoh itu najisnya anjing dan babi Artinya basah-basahan yang ada di anjing yang nempel di kita itu najis Kadang-kadang orang tidak mengerti ini Selagi tidak ada yang basah nggak najis Atau kita lagi basah nempel di anjing najis tapi kalau anjingnya kering, Anda kering, peluk-pelukan tidak najis. Orang harus paham ini. Kadang-kadang di pasar kesenggol anjing saja, ma bingungnya setengah mati. Lihat anjingnya kering atau tidak kering. Kalau anjingnya kering nggak ada masalah. Ada anjing naik ke masjid. Kalau anjingnya kering nggak ada masalah. Dan ini harus harus fahami dulu. Sebab karena tidak ngerti kadang-kadang orang tambah bingung. Makanya kalau tidak punya ilmu itu susah hidupnya. Kesentuh anjing kering kalau kita kering tidak najis kan? Tapi karena tidak mengerti bengong, jerit-jerit, ngamuk-ngamuk, akhirnya nyucinya capek. Harus ada ilmunya. Sebab basah itulah yang menuk, yang memindah najis. Jadi kalau anjingnya tidak basah dan kita tidak basah tidak akan pindah kepada kita. Barangkali yang dimaksud adalah tiba-tiba bajunya digigit anjing. Kalau digigit anjing mulutnya basah enggak anjing itu? Basah, anjingnya masih hidup lah. Setelah itu baju kita digigit sama anjing, kena najis mughaladah. Cara mensucikannya adalah bagaimana? Sangat jelas di dalam madhab Imam Syafi'i, cuci tujuh kali basuhan. Guyur sekali, dua kali, tiga kali, sampai tujuh kali. Dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Diupayakan yang tidak yang terakhir, biar tetap bersih. Yang kedua, yang ketiga, atau yang pertama, tidak apa-apa. Jadi setelah itu salah satu guyurannya itu dicampur debu Diguyurkan begitu, baru nanti diguyur lagi, diguyur lagi sampai tujuh kali. Kalau sudah tujuh kali suci. Mungkin ada anjing jilat lantai ini kelihatan jilat itu sampai kelihatan basahnya. Ya, cara mencucikannya sama tujuh kali. Tujuh kali. Nah, tetapi kalau tempat itu bisa saja air di, diguyurkan sekali, dipindah dua kali, tiga kali. Bisa saja tujuh kali itu kalau di sungai tinggal dikira-kira dimasukkan sungai ya, diperkirakan satu dua tiga empat lima enam tujuh. Tapi harus ada debunya satu. Jadi harus bentuknya di mana? Kalau baju selesai gampang. Diguyur sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali selesai. Itu adalah kalau najis doh. Masalah ultah, ultah itu tidak ada masalah. Asalkan caranya yang benar tidak mengikuti caranya musuh-musuh Allah. Sebab ada ultah itu tradisi orang kafir itu macam-macam. Ada yang ultah suruh ngeletuskan balon. Nanti kalau ngeletuskan balon ada isinya. Isinya apa? Anda harus berdansa dengan istrinya si A. Kan kurang ajar gini. Ini adalah budaya-budaya yang nggak benar ya gitu. Nah, ini pernah kita menyaksikan suatu ketika ngelihat begitu apa itu kok ada balon kok ada isinya ternyata setelah ini memang anda mereka maju satu-satu ayo maju ngeletusin tatanya apa anda harus berdansa dengan ini dengan itu nah ini kan kurang ajar tapi kalau kita merayakan ulang tahun anak kita upayakan ulang tahunnya itu ulang tahun Hijriah aja lah tapi kalau nggak ngerti ya mas saya nggak apa-apalah yang penting untuk bersyukur maksudnya anak kita sehat seger buger sampai umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dengan harapan semoga tambah panjang umur sebab janji Allah la syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat anak kita panjang umur sampai sekarang berarti ditambah lagi umurnya nanti oleh Allah. Jadi nggak apa-apa. Namanya ulang tahun tapi cara yang benar dengan sedekah, makan, mulut apa molitan, marhabanan. Tapi kalau sudah dilakukan seperti anak-anak SMA sekarang ulang tahun di sebuah tempat, oh masya Allah, laki perempuan melakukan yang haram mabuk itu daftar masuk neraka dan dijamin tidak barokah hidupnya. Jadi dilihat karena yang namanya ulang tahun bentuk dari budaya. Dan Nabi Muhammad pernah menyebut hari kelahirannya. Nabi Muhammad pernah menyebut masalah ulang tahun. Waktu Nabi Muhammad berpuasa, Nabi Muhammad ditanya, "Kenapa engkau puasa ya Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "Hadza yaum wulidtu, hari ini aku dilahirkan." Jadi Nabi Muhammad menyebut hari kelahirannya. Jadi perlu kita menyebut kelahiran kita agar ingat lo umurmu berapa. Sebentar lagi sudah ditunggu itu lo. Nisan sudah banyak dijual, itu barangkali salah satu itu milik kita, kan tidak tahu. Agar sadar masa umur sudah tua masih saja kayak orang. Nah, ini kan ada hal-hal yang semacam itu menjadikan kita sadarnya. Kemudian bersolawatan dengan alat musik. Alat musiknya apa? Rebana atau yang lainnya. Kalau rebana mutlak itu adalah boleh dan tidak ada yang berbeda pendapat karena Nabi Muhammad SAW merestui yang demikian itu. Merestui rebana ad-dufuf Adufuf turbana direstui oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang perempuan pernah menadar bernadar ya Rasulullah inni nadartu an adribat dufa ala ra'sika an la alau Allah, Ya Rasulullah aku bernadar untuk memukul rebana di atas kepalamu ya Rasulullah jika Allah menyelamatkanmu dan telah diselamatkan benar Rasulullah oleh Allah. Nabi Muhammad selamat. Apa jawab Nabi Muhammad? Aufi binadrik penuhi nazarmu. Ingat, nazar harus dipenuhi. Padahal koidahnya di dalam urusan nazar, kalau ada orang nazar itu yang harus dipenuhi adalah nazar mubah dan sunnah. Puasa kesenian Kemis kan sunnah ya. Tapi kalau Anda nazar jadi wajib. Sesuatu yang mubah kalau Anda nazar jadi wajib. Tapi yang haram dinadari nggak bisa jadi wajib. Nah, kalau saya bisa nyubit anak itu laki-laki yang jahil, saya bisa nyubit perempuan itu saya akan nazar saya, <laughs> naudzubillah. Nazar dengan maksiat, nggak boleh ya. Atau nazar kalau nanti saya masuk bulan Ramadan saya akan nazar mau puasa. Gimana? Hah? Ya nggak ada nazar yang wajib. Nadar itu hanya yang sunnah sama yang mubah. Maka waktu rebana itu mau dipukul kok Nabi Muhammad merestui berarti bukan haram. Jadi antara sunnah dengan mubah paling ringan adalah mubah. Jadi rebana itu boleh-boleh saja. Apalagi dibarengi dengan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun alat-alat musik yang lainnya atau istilahnya lagu-lagu dan sebagainya, itu kembali kepada pembahasan yang pernah kita bahas di sini dan sudah berapa kali diulang-ulang. Kalau kita ingin berbicara tentang alat musik itu harus berbicara tentang lima hal. Ini urusan ahli fikih. Nggak boleh kita mengatakan halal, haram, boleh tidak, panas itu nanti. Jadi harus ada penjelentrehannya, perinciannya begini. Alat musik, lagu-lagu, apa saja lagu itu, apalagi kosidah. Satu yang kita bahas adalah hukumnya menyenandungkan syair itu bagaimana. Ternyata ada dua, yang satu haram, yang satu tidak. Yang haram syair jorok, kotor, ngeres, itu adalah haram. Kalau syairnya pujian, ngajak perang, kepujian untuk memacu untuk perang, membela Islam, atau sholawat kepada Rasulullah jelas boleh ya. Itu syair. Setelah berbicara, anggap saja kita pakai solawatan nih, syair-syair tentang sanjungan kepada Nabi Muhammad. Tapi tanya lagi, siapa yang menyenandungkannya? Jangan anak cantik umur 17 tahun nggak pakai aurat di depan laki-laki. Gimana? Solawatan. Jadi siapa yang menyenandungkannya harus dibahas. Kemudian di mana tempatnya? Eh, solawatan, biarpun itu solawatan, kalau tempatnya tempat yang dihinakan, sebuah pesta minuman keras, akan dimulai dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gimana? Biarpun salawat kan jadi haram. Waktunya kapan? Jam 12 malam orang pada istirahat tak tanya solawatan. Atau ada pengajian begini, eh muter solawatan dar dar dar dar misalnya. Atau ada jumatan lihat waktunya kapan. Dan setelah itu berbicara. Kalau sudah terpenuhi lagunya baik, yang menyenandungkan orangnya benar, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atau perempuan terhormat. Kemudian waktunya pun tepat, tempatnya baik. Nah, terus gimana? Bagaimana kalau diiringi dengan alat musik? Alat musik itu adalah masalah khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan mutlak adalah haram. Tetapi jika kita kembalikan kepada dalil saya ti ala ummati yuhillunal khirra wal khamra wal ma'azif Datang suatu ketika pada umatku satu masa mereka itu menghalalkan hir perzinahan. Khamr minuman keras dan ma'azif alat-alat yang membuat lalai. Di sini ulama menjelaskan bahwa yang pertama adalah khamr. Kalau ada orang menghalalkan khamr langsung kafir karena jelas khamr ada datang larangan-larangan dari Allah. Kemudian yang kedua adalah zina. Zina jelas haram. Tidak boleh kita berdekatan dengan zina apalagi zina. Maka orang yang menghalalkan zina jelas itu dosa gede bahkan keluar dari Islam. Yang ketiga, alat-alat yang melalaikan. Untuk yang ketiga ini belum pernah ada larangannya. Lalu bagaimana mengambil hukum ini? Kalau khomer jelas ada larangannya, zina jelas ada larangannya. Maka yang menghalalkan zina dan menghalalkan hak khomer jelas keluar dari Islam. Tapi yang ketiga ini bagaimana? Tidak pernah ada dalil yang lain yang melarang kecuali satu ini. Maka karena sesuatu yang dijejer dengan berat maka dikembalikan hukumnya kepada yang berat. Maka hukumnya semua yang melalaikan itu adalah haram. Ada tidak perkecualiannya? Nanti ada pengecualiannya. Apa itu? Nah, di antaranya apa? Boleh kita mengadakan sesuatu yang menjadikan orang lalai tiga hal. Satu, seorang suami mencumbui istrinya sampai lalai halal. Orang main panah tom pen, panah untuk berperang lalai boleh kalau orang melatih kudanya untuk perang lalai dia lupa maka itu pun boleh jadi ternyata makna lalai ini bisa di ada pengecualiannya kemudian setelah itu kalau begitu alat musik itu bagaimana Kan belum ada nas teks yang jelas-jelas mengatakan haram. Alat musik siapa yang mengatakan itu ma'azif? Ma'azif itu takwilan Ibnu Abbas mengatakan alatul lahwi. Ini mengatakan alat lahwi, alat yang melalaikan. Alat yang melalaikan apa sih? Apakah harus alat musik? Jika ternyata alat itu menjadikan orang ingat kepada Allah bagaimana? Ulama membahas Akhirnya sampai kepada kesimpulan hukumnya alat musik itu adalah haram jika alat musik itu merupakan dakbul fusak. Jadi jenis alat musik yang menjadikan kebiasaannya orang fasik itulah yang diharamkan. Jadi kalau kita lihat kepada kitab fikih, mereka menyebut ilat sebabnya adalah dakbul fusak, kebiasaannya orang-orang fasik. Kalau alat musik yang bukan merupakan kebiasaan orang fasik kembali kepada hukumnya mubah. Atau paling tidak makruh. Nah, inilah untuk memilih ini susah. Sebab hampir orang fasik paling senang dengan musik-musik saat ini. Yang mabuk, yang haram ini adalah yang mau berzina dengan dibarengi dengan alat musik. Sehingga banyak nostalgia, nostalgia kemaksiatan itu adalah dengan alat musik. Bahkan sangat mudah untuk mengingat dosa-dosa, mengingat nostalgia jahat dengan alat musik. Orang sudah lupa dengan cerita masa lalu, ternyata mendengar musik tahun 70-an, ingat kemaksiatan yang dilakukan waktu itu dan ada kerinduan untuk melakukan lagi nostalgia dengan musik, maka ngeri. Maka di situ kita menyimpulkan orang ada tingkatan macam-macam, ada tiga tingkat. Tingkat yang pertama sudah tidak berurusan dengan alat musik karena apa? Untuk apa? Coba biarpun itu kosidah, nasyid, model apapun, apakah pantas orang berimamah sambil kalau dengar musik begini kira-kira? Pantas atau tidak? Orang ustadz kabir sambil begini kalau dengar musik, oh Kecuali memang Rebana. Rebana Rasulullah sendiri melihat dengan Siti Aisyah. Dan dituruti Siti Aisyah waktu melihat, dilatih di Siti Aisyah begitu mesranya cara menontonnya. Siti Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah sambil dilihat Rasulullah. Sesaat ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang tingkatan yang sudah tidak peduli dengan urusan musik. Minta kepada Allah agar tidak diridukan kepada alat musik. Allah yang akan beri. Jadi hiburannya nanti apa? Suara istriku lebih merdu daripada alat musik. Enak kalau sudah begitu. Suara suamiku lebih merdu daripada alat musik. Dan bisa saja itu terjadi. Minta kepada Allah. Akan tapi barangkali kelas kita itu kelas yang harus kita ini perlahan. Anak-anak kita penyanyi musiknya rock semuanya. Bagaimana untuk kita rubah? Martabat yang kedua. Dengar alat musik tapi alat musik yang islami. Jadi alat musik yang islami itu adalah kita sebut sebagai jembatan. Dari alat musik kafir yang di situ mengingatkan kepada mabuk, zina, ingin menuju kepada alat musik yang islami, rebana, solawatan khusus, maka ada jembatannya. Musik religi. Jadi ini ini ada kemuliaan, ini adalah kebusukan. Murid musik-musik yang kafir mengingatkan kepada atau kebiasaannya orang mabuk-mabukan Dan barangkali dalam waktu dekat Anda akan menyaksikan kita ini akan bekerja sama dengan musik kafir, musik rock. Padahal kita ingin menghindar, ada tawaran berkali-kali diajak be berdakwah menemani musik rock. Tidak usah disebut karena nanti menginformasikan suatu saat. Hanya kami mundur, tidak mau. Ternyata waktu kita ke guru kami, ambil. Tapi jangan ngikut ngerok ya. <laughs> Akhirnya karena itu punya masa. Itu anggap saja begini. Mereka itu harus dibawa hijrah kepada tempat mulia. Hijrah dari tempat kotor ke tempat mulia. Caranya harus lewat jembatan musik religi. Jadi daripada mendengar kalau ada anak-anak di rumah kita yang biasa dengan musik rock, kalau kita cabut kita pecahi CD-nya akan ngamuk. Tapi kalau kita perlahan nak dengar musik religi nak, perlahan musik kotornya dibuang. Akhirnya dengar musik royji yang ada asmaul husnahnya, yang ada salawatannya. Tapi tujuannya bukan itu, tujuannya ingin menghantarkan anak kita kepada senang Al-Quran, senang kepada kemuliaannya. Jadi jembatan. Jadi musik islami itu hanya sekedar jembatan saja. Tidak boleh kita berhenti di situ. Tidak boleh kita menikmati berlebihan, tapi berusahalah setelah kita ke musik religi masih bagus daripada kita di musik yang nggak benar ini. Jadi kita ingin membawa orang harus halus, indah. Dari musik religi, bahasanya musik islami karena mendekati Islam. Jangan serta-merta langsung haram, musik religi tidak boleh. Terus bagaimana? Oh anak saya ini biasa dengan musik rock, untuk saya pindah dengan solawatan langsung susah. Ambil musik religi. Beli ke kaset musik religi. Perdengarkan musik religi sampai terbiasa tiba-tiba dia Masya Allah. Nah kalau di, sekarang lihat, anak-anak yang dengan musik-musik rock itu lihat di kamar mandi nyanyi ya. Mau tidur nyanyi, ada musiknya enggak? Enggak ada ya. Lah yang kita inginkan begitu. Setelah mendengar solawatannya ada musiknya, kan dia enggak punya alat musik ya. Waktu matikan televisi, matikan tip, matikan CD, dia sambil jalan nyupir mobil yang ingat apa? Solawatannya. Akhirnya solawatan tanpa musik ya. Dan yang kita hantarkan di situ, biarkan dengan musik religi islami. Dan itu sudah kita renungi lama, makanya kita putuskan radio kita pun harus ada musik religi islami religi untuk membawa orang yang biasa dengan musik rock, musik segala macam nanti akan perlahan. Tapi setelah itu kita tidak boleh berhenti di sini. Ini hanya untuk orang mau hijrah. Setelah orang sudah hijrah, masya Allah tidak akan butuh dengan itu semuanya. Akan lebih senang mendengar Al-Quran dikumandangkan, zikir disebut, zikir dikumandangkan. Ini adalah masalah alat musik. Adapun yang ketiga adalah alat musik dan itu pembahasan panjang agar tidak salah. Jadi musik Islami dan macam-macam itu adalah jembatan. Tidak mutlak kita katakan haram karena tujuannya baik untuk memindah orang dari musik kafir menuju ke musik yang musik yang menuju kepada nasid-nasid Islami. Maka ini barangkali bisa menjadi wajib cara semacam ini. Karena makosidnya lil wasail hukmul makosid. Karena apa? Susah. Orang langsung dipindah bisa berontak nanti. Tapi ternyata halus sehingga bisa mengantarkan orang kepada kemuliaan. Dan ini yang diambil oleh para kekasih Allah kayak wali-wali Songo dengan menekuni budaya-budaya lokal untuk diterjemahkan kepada makna-makna Islami. Adapun yang terakhir adalah minta sumbangan dengan proposal. Tidak ada masalah minta sumbangan kalau memang dia haknya di tempat yang mulia. Tidak ada larangan orang minta sumbangan. Wah enggak minta sumbangan dan sebagainya. Kemana saja, ke pemerintah, ke orang kaya, minta sumbangan untuk apa itu? untuk pesantren barangkali ya, untuk sekolahan boleh-boleh saja. Bahkan untuk dirinya kalau memang dia butuh boleh. Tapi dia yang cukup orang minta-minta dalam keadaan kaya, nanti di akhirat mukanya itu kropos tidak punya daging karena dosa gede. Orang cukup kalau minta-minta itu dosa. Tapi kalau minta untuk masjid ke pemerintah, pesantren untuk pemerintah, tidak ada masalah. Hanya ada sebagian orang memang menjaga tidak mau urusan dengan pemerintah. Tidak ada urusan dengan pemerintah, tidak ada masalah. Menjaga, tidak mau ngambil duit dari pemerintah, tidak apa-apa, bagus itu. Karena duitnya siapa yang dikasihkan ke kita, kan tidak jelas ya. Duit siapa? Makanya di saat ada orang mengatakan saya tidak mau ngambil duit dari pemerintah bukan berarti mengharamkan, hanya menjaga saja dan tidak ada perlunya. Apa yang bisa diberikan oleh sumbangan-sumbangan nanti? Ngasihnya berapa? Ribut proposalnya, ruwet omongannya, segala macam tuntutannya ya. Kita pengen adalah resmi sajalah proses kita pemerintah hak saya saya bayar selesai kalau ada pemerintah mau berbuat baik mangga silahkan tapi kita tidak usah minta-minta ini hanya sebagian orang saja dan termasuk itu petunjuk-petunjuk dari guru kita untuk kita, ya kita tidak minta pemerintah, jangan ditafsiri kalau pesantren al bahja tidak minta pemerintah lalu meminta itu haram. Oh tidak, mangga yang minta, tapi pesantren kita tidak minta. Bahkan pemerintah agar tahu saja, tidak usah ngasih. Kita sampaikan saja. Tidak usah ngasih dan kita tidak akan minta. Tapi bukan berarti duit pemerintah itu haram dan tidak boleh minta. Oh tidak, itu hanya kebijakan setempat pesantren kami itu saja. Khawatir ditafsiri salah lalu merendahkan orang lain. Yang minta ke pemerintah bisa saja lebih utama. Karena kita tidak tahu apa maksudnya. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang. Bukan berarti tempat kita lebih hebat dari yang lainnya, bukan. Hanya memang seperti itu pesan dari guru kami. Cukuplah orang-orang yang akan membantu nanti orang-orang ikhlas. Tidak usah minta, minta pemerintah. Nggak usah minta satu rupiah ke pemerintah. Kalau pemerintah mau ngasih, jangan usah ngasih tahu ya. Diam-diam saja ya, membangunkan jalan, bangun jalan, mau ini silahkan. Tapi kita tidak urah membuat proposal. Tapi ingat, membuat proposal bukan sesuatu yang haram. Asalkan benar, sebab proposal itu banyak hal ya. Pertama pesan dari guru kami, tidak usah minta-minta. Kedua, banyak bohongnya itu biasanya. Ya, persis proposal 9000 ribu begini, ini tidak ada itu. Pasti ada tambahannya dan sebagainya itu. Padahal kalau ini kita diajari untuk berjujur dalam urusan segala macam. Insya Allah Allah menjaga semuanya dari dari segala malapetaka. Ini saja karena kami ada urusan. Mohon maaf kita tutup sampai di sini dan nanti insya Allah dilanjutkan ada kalimat ada 20 menit ya, minta tolong 15 menit. Ada pesan-pesan tentang Valentine barangkali atau apa sejarah-sejarah yang ber, berarti tentang Valentine kami ada sesuatu mohon maaf. Semoga Allah memberikan hati kita hati yang konaah menerima atas nikmat Allah, bisa bersyukur atas nikmat Allah, menjaga akidah kita, menjaga iman kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keindahan kita, keheningan kita. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli istiqomah, semoga Allah menutup aib kita, dosa kita, semoga Allah mengampuni dosa kita dan semoga Allah memuliakan kita berkat majelis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang belum menikah pasangan-pasangan orang-orang yang Allah ridhoi dan semoga Allah memberikan kepada kita keturunan yang soleh-solehah yang belum punya anak segera mempunyai anak yang soleh-solehah dan semoga Allah Subhanahu wa taala manjangkan umur kita dalam ketaatan serta wafat afiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridho Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita khusnul khatimah mati dalam keadaan iman al-Fatihah. Kan wal maghdubi alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh